Kemudian nun mati ketemu ain. yan naiku Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ain. Tuh. naiku. Dibacanya jelas tanpa ditahan, tanpa dengung. Tanpa dihentak. yan naiku, Yan, yan naiku. Kemudian yan hauna Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ha. Bacanya yan hauna. Kemudian yan auna. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu hamzah. Ini hamzah. Ya. Itu. Yan auna. Hmm. Ya. Huruf idhar ada enam. Aha, agoha. Aha, agoha. Kemudian, tuh. Tanhituna. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ha. Nah, merah bertemu biru tanhituna. Kemudian fasayun riobuna. Hukumnya izhar. Dibacanya jelas tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan nah itu. Nun sukun ketemu rin. Fasayun riduna. Kemudian nah wal mun khaniqatu atau wal mun khaniqah. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan nah itu. Ketemu kho. Nun sukun ketemu kho. Dibacanya jelas. Wal mun khaniqatu atau wal mun khaniqah tanpa ditahan, tanpa dengung. Berikutnya, huruf idhar bertemu dengan alif atau hamzah, kemudian tanwin. Jadi dua itu. Min, min ummatin ajalaha nadia. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Kita kan bisa begitu. Padahal nun mati ketemu hamzah. Itu ya min ummatin min ummatin nah ini tin nah ini juga kasrah tain tuh ya nih kasrah tain bertemu dengan alif jadi dua satu nun sukun ketemu alif kedua kasrah tain atau tanwin ketemu alif alif ini sebetulnya bukan alif tapi hamzah ya nun mati ketemu hamzah atau tanwin ketemu hamzah tanwinnya kasrah dua kasrah tain dua kan tain kasrohnya dua min ummatin ajalaha hukumnya idhar yang satu nun sukun nah ini nun sukun ketemu hamzah yang satunya lagi kasroh tain atau tanwin ketemu hamzah nah ini min min ummatin ajalaha hukumnya idhar karena satu nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif ya. Beda ya sebetulnya alif dan hamzah beda jauh. Tapi kenyataan cetakan Indonesia begitu, nun mati ketemu alif <laughs> gitu ya. Walaupun bukan alif di situ. Min min ummatin terkasratain ketemu alif atau hamzah. Di bawah ada tuh ya ini hamzahnya. Ini tak tulisin yang benar ini hamzah. Karena di atas alif ini harus ada hamzahnya. Karena ini bukan alif. Karena beda alif dan hamzah jelas. Ini alif ini hamzah. Bedanya apa? Yang berbaris itu huruf hidup itu hamzah. Sedangkan alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Itu. Tapi diciptakan Indonesia rancu. Nah ini. Min ummatin ajalaha. Kemudian jurufin. jurufin harin. Hukumnya izhar. Kenapa? Nih, karena tanwin atau kasrah ta'in bertemu dengan ha. Nah ini. Jurufin harin. Kemudian ghaniyun. Ghaniyun ini yang merah ini yang jadi penyebab. Karena yang merahnya ketemu biru. Nah itu. Hukumnya izhar. Merah ini namanya domah dua. Domah tain atau tanwin. Tanwin itu ada patah tain, kasrah tain, domah tain. Di sini domah tain. Yudhar karena domah yang ketemu ain. Goniun, goniun anil, goniun anil alamin. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena domah tain ketemu ain atau domah tain ini tanwin ya, domah dua ketemu ain. Kemudian li ahadin. Nah, ini li-nya ketinggalan nih. Li ahadin indah Nih, li ahadin ini juga idhar. Kenapa? Nih. Kenapa idhar di sini? Li ini ya. Nih, li. Di sini li. Nih, kita lihat. Ah, berubah ya. Nah, ini harus format lain. Di sini. Nah. Itu ya, li ahadin indahu. Itu. Itu juga idhar. Kenapa? Li ahadin tuh karena kasroh tain. Kasroh dua, kasroh tain. Nah ini, ya. Karena kasroh tain bertemu dengan ain. Li ahadin ya, ini juga ikhfa. Nun mati ketemu dal. Tapi topik kita bahasan kita tentang nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar ini. Aha kho agoha atau hamzah ha ain ha gin kho. Nah, itu sama aja ya, mana aja alimun hakim. Hukumnya idhar. Kenapa? Ini yang merah nih. Ini namanya domah dua. Domah tain ketemu hak. Alimun hakim. Kemudian azizun gofur. Hukumnya idhar. Karena ini. Bukan hurufnya. Karena ini nih yang merah. Ketemu yang biru. Yang merah ini namanya domah dua. Domah tain atau tanwin ketemu rin. Hukumnya nih ini izhar. Dibacanya jelas tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung. Kemudian maghfiratun tuh domah tain ketemu kha. Nih, hukumnya izhar. Karena domah tain ketemu kha. Maghfiratun khair khairun dihentikan jadi khair jadi madlin, madlayin. Kemudian zarratin khairo. Kasroh tain ketemu kh Hukumnya juga idhar. Kasroh dua. Zarratin khairo. Dua patah dibaca satu juga dihentikan jadi mad. Iwad. Nih, kenapa idhar nih? Merah. Yang ini ketemu ini. Kasroh dua ketemu kh Itu adalah sekelumit tentang idhar. Ya. Ini tentang idhar. Idhar dari idhar masuk ke idgom. Idgom ini ada dua. Ada idgom bigunah. Idgom yang disertai dengan dengung. Ada idgom bila gunah. Idgom tanpa dengung. Nah ini idgom ya. Idgom bigunah. So kita lihat ya. Ini huruf idgom. Huruf idgom ada enam. Yarmaluna. Idgham bi bagi dua, idgham bi guna dan idgham bila guna. Ini itu ya. Huruf idgham. Hmm, ya. Nih. Tuh. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah dibagi empat wajah. Di antaranya ada nun mati atau tanwin ketemu yarmaluna jadi idgham. Nih yarmaluna, ya ra mim lam waw nun. Huruf idgom ada enam. Yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Digabung jadi yarmaluna. Tuh. Idgom ada dua macam. Ada idgom bi guna dilebur disertai dengan dengung, bi dengan guna dengung. Ada juga idgom bila guna, Dimasukkan, dileburkan, bi dengan, la tidak, tidak dengan. Tidak dengan dengung. Itu. Idgom biguna hurufnya ada empat. Nah ini terkumpul dalam yanmu. Ya nun mim wahu. Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan ya nun mim wahu ini dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Itulah idgom guna. Nah, sedangkan idgom bila guna kalau nun mati atau tanwinnya ketemu lah matoro. Nih. Contohnya. Tuh, waman. Tuh. Ini hukumnya idgom bi kunna. Kenapa? Nih, karena yang merah ketemu yang hijau. Nun nanti ketemu ya. Tuh. Waman jadi wamai. Di atas ianya kalau dicetakan Indonesia atau dicetakan Timur Tengah terbaru di sini ada sidah. Ada tasdidnya. Wamai. Bunyi nun matinya tidak dibaca. Masuk dari dari wama ini wamai langsung ke ya. Wamai ya bertabi. Hukumnya idgham bi gunnah. Nah ini lan nad'uwa. Nun mati bertemu nun hidup. Nah, yang merah ketemu yang hijau. Hukumnya idgham bi gunnah. Dibacanya lan nad'uwa. Kenapa? Karena nun sukun, nun mati ketemu nun hidup. Melebur Ibarat air putih masuk ke air putih nggak kelihatan cuman ini karena nun matinya ketemu nun lagi. N-nya ketemu N. Tapi kelihatannya ada dengungnya ditahan. Lan lan nadawa hukumnya idgom bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun ketemu nun. Tuh. Min maljain. Min ditulisnya dibacanya jadi mim di atas mim ini ada sidahnya seakan-akan kalaupun nggak ada sidah bacanya seperti ada sidahnya ada tasdid ada pendobel di cetakan Indonesia sudah ada di cetakan Timur Tengah belakangan juga ada yang lama kadang-kadang nggak ada min maljain ditulisnya dibacanya jadi mim maljain hukumnya idgom bi gunnah diidgomkan dimasukkan dileburkan disertai dengan dengung Kenapa? Karena merah ketemu hijau. Nah ini. Karena nun mati ketemu mim. Hidup. Mim aljain atau nun sukun. Itu. Begitu juga. Min waro ihim. Ini juga nun mati ketemu wau. Idgombi guna. Miu ihim. Bisa dikatakan idgom itu tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada unsur nun matinya, ada n-nya. Tapi dibacanya Nun matinya hilang. Bunyi N-nya hilang. Itu idgom bi gunnah. Ini ya. Idgom bi gunnah. Nah ini. Ya, idgom bi gunnah. Nih. Tuh. Waman yabtagi. Nah ini ya tadi. Nun mati ketemu iya. Saya ulang bacanya. Wamai yabtagi. Wamai, wamai yabtagi yabtaghi atau waman waman jadi wamai wamai yabtaghi kemudian lan nad'uwa kemudian min jadi mim maljain kemudian miwaraihim nun mati ketemu wau itulah idgham bi gunnah diidgomkan, dimasukkan disertai dengan e, gunnah ya dengung. Kemudian dalam idgom itu juga ada ya idhar mutlak. Yang harusnya idgom diguna karena nun mati bertemu dengan waw satu gabungan satu kalimat tidak dibaca. Tidak dibaca apa? Tidak dibaca idgom tapi harus dibaca idhar. Itulah dikatakan idhar mutlak. Ada di buku bukunya halaman 17 yang tengah tuh. Di buku tajwidnya. Nah ini. Spesifikasi umum idgom itu kan non mati atau tanwin ketemu huruf idgom yang enam. Ya. Idgom digunah ya. Yanmu. Bila gunah lamro. Tapi nanti idgom ini yang enam yarmaluna dibagi dua ada ya nun idgom biguna dan idgom bila guna. Tetapi kalau nun mati bertemu dengan waw satu kalimat, satu gabungan, satu rangkaian. Kalau bahasa Indonesia satu kata. Nah ini. Tidak dibaca idgum, Tetapi dibaca idhar. Dikatakan idhar mutlak. Tuh. Eh, nun mati bertemu dengan waw. Kinwa nun. Jangan dibaca kiwa nun. Kenapa? Karena nun mati bertemu wawnya satu kalimat. Satu kata kalau bahasa Indonesia. Kinwa nun nun Jangan dibaca nun Kenapa? Nun mati bertemu wawunya satu kalimat. nun Jangan. nun Atau dunya. Jangan dibaca dia. Dunya. Karena nun mati ketemu waw atau nun mati ketemu ianya nun sukunnya satu kalimat. Satu kata. Bun ya nun. Nun mati ketemu ia. Itulah dikatakan idharmu mutlak. Ini ya. Jadi idgom ada idgom diguna ini ya ada idgham bi guna ada idgham bila guna Ini idgham bi guna kalau mati atau tanwin ketemu yan mu ya nun mim waw ini ya tuh nah lan nah ini lan nad'u itu ya itu dulu tentang idgham ya besok kita teruskan Jangan lupa untuk murotalnya hari Sabtu bisa dipersiapkan ya ya, Pak Joko, Bu Joko, Bu Ati, <laughs> ya, Bu Ani, ya, Insya Allah. Lagi diuji ya Ibu ya, mertua lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, cepat yang diberikan yang terbaik. Kita memintanya yang terbaik ya. Itu Insya Allah ya. Uh, usia 87 tahun masih sehat. Jadi, selama ini jarang sakit, baru sekarang kata, kata Pak Agus. Insya Allah ya di jati negara Kaum galak. Coba kita lihat contoh latihan. Kita masih memiliki metode hentak ya. Metode putus. Ada metode putus. Nih, ya. Annaba. Annaba kemarin sudah ya. Ini annazi'at. Annazi'at. Nih, ya, coba. Uh-huh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.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 Wan wanazi'ati gharqa gharqa. Dua patah dibaca satu karena dihentikan. Di sini banyak mad iwad nih, ya. E, mad iwad itu bisa dilihat di buku wajib halaman 40 nomor 5. Dua patah, dua baris, dua garis patah dibaca satu apabila dihentikan. Tapi kalau nggak dihentikan nggak ada mad iwad misalnya. Wanazi'ati gharqau. Tuh, jadi idgham guna pelajaran tadi yang kita pelajari. Kenapa idgham guna nih? Karena tanwin patah dua ketemu wau. Di atas wawunya ada sidahnya tuh. Wanazi'ati gharqau. Kau jadi idgham guna. Tapi kalau dihentikan di sini di ayat satu hukumnya jadi lain. Tanda wakopnya memang tidak boleh berhenti ada mulwakaf. Tapi di sini ada nomor ayat. Nomor-nomor ayat ini posisinya kedudukannya sama seperti wakop mutlak. Jadi boleh berhenti juga. Wanna'ati gharqa. Wan ayat 2. Wan wan wan nasyitati nash to eh, belajar belajar ngeja kan? Belajar nyambung. Wan wan wan Wanasyiqati. Nash. to Sambungin. Wan. dash po nggak banyak hukum di sini. banyak kosar. Wan alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Di atas alif lamnya kosong. Setelah alif lamnya bertemu nun huruf samsiah. Nih, cirinya sidah tasjid. Di atas lam ini kosong tuh. Wanna nanya mad asli. Wanna syopo mad asli. Wanna syuqa tinashqa mad iwat Dua fathah dibaca satu karena dihentikan. Kalau disambung nashtau jadi gombi guna. Kenapa? Karena patah dua ketemu wau. Patah tain ketemu wau. Wanna syuqa tinashqau tuh. Nashqau jadi gombi guna diidgomkan dimasukkan disertai dengan dengung. Wasa wasa bihati sab sab ha gabung wasa bihati sab sab ha intinya kita belajar tahsin ya diputus-putus itu makhraj juga sambil belajar tajwid ini kan was alif lam samsia, ya. wasa mad asli, wasabiha mad asli, tinya kosor, sabe kalkala sugro, ha mad iwan. Baru gabung. Wasabihati sab ha mad iwan. Dua fathah dibaca satu karena dihentikan. Tuh. Ayat empat masih di an ya, an Fa Fa matobi'i enggak jadi panjang karena setelah matobi'inya ketemu alif lam samsiah. Ya. Jadi fas ya. fasa fasa biqati sabko Gabungin fasa biokati sab sabko Fas gitu <clears throat> ya. Fas sabiqati sab sabqo sudah bagus hentakannya putus-putus sambung baru dilaguin fasa fasa fasa biqati sab sabqo ini faste matobi kan memang bukan matobi ini fa-nya fa-nya faste ya ini karena digabung aja alif lam samsiah ke sini kan fasabiqati sabqa qala sugro ko mad iwad tapi kalau mad iwad ini ya digabung jadi sabqa jadi ikhfa kalau disambung Fasa فالسابقات fal فالمدبرات أمرا fal fal mudabbirati amro. Belajar makhraj kan? Fal mudab fal mudabbirati amro. Eja digabung baru dilaguin. Fal mudabbirati amro. Mad iwan. Ini ada mim ini, ini namanya wakaf mutlak, tanah wakafnya harus berhenti. Yau lin, yaum jadi madlin kalau dihentikan. Mas saya berhenti di sini. Yaumatar jufur rojifah. Yauma Yauma tarjufur gitu. Yauma tarjufur rojifah udah bisa mutus baru sambungin gitu ya. itu ya ini yaumatar jufur rojifah itu ya yaumatar jufur rojifah rojifah gabungin an-naziat ya masih ya ini gabungin yaumatar Yauma tarjufur rajifah. Kasih lagu. Yauma tarjufur rajifah. Ayat ke-7. Tat hamas. Tat butati. Tat ba'uha kan matobi. Tapi karena ketemu alif lam samsiah, matobinya jadi tidak dibaca. Tatba'uhar tatba'uhar radifah. Gabungin tatba'uhar radifah. Dilaguin tatba'uhar Tant Tant tatba'uhar radifah. Ayat 8 Kulu matobi itu. Kulu boy idgom bigunah. Yang kita pelajari tadi. Domah tan ketemu iya. Domah dua. Ini ketemu iya. Kulu boy yauma izil wajifah. Kulubui yauma izil wajifah belajar mutus. Itu ya. Enggak, pasti enggak belajar lagu. Coba aja buktikan. Kalau orang baru belajar langsung belajar lagu, hancur. itu ya. Panjang pendeknya nggak jelas. makronya nggak bener. Itu. Untuk supaya itu kita coba lagi. Kita ke basicnya lagi, dasarnya lagi. Barangkali dasarnya kurang kuat. Ibarat bangunan rumah, dilihat pondasinya lagi. Barangkali pondasinya belum kuat, takut ambrul di tingkat dua, tingkat tiga, ambrol karena dasarnya nggak kuat. Nah ini. Sudah bagus diputus. boy, kulo boy, Diputus ada jeda. Kulubui. Yauma izin wajifah. Baru gabungin. boy, kulo boy qulubun yauma idzin wajifah. Gitu. Dilatihnya ada hentakan. Yang penting nyamber-nyambernya itu. Sudah bagus. Pertama, kedua belum benar. Ketiga baru dihaluskan, dibenerin. Qulubun qulubun qulubun yauma idzin wajifah. Wajifah ayat 9 masih di surah An-Nazi'at ya. Ini surah An-Nazi'at. Ab ab so absaruha ab kalau kelas sugro. Bukankah semua tajinya dapat? Setelah tajinya nanti bagus bacanya belajar terjemah perkata kan begitu. Absaruha khasyiah. Khasyiah kayak orang judes. Khasyiah. Gabungin ya, ya. Absaruha khasyiah. Khasyiah. Khasyiah. Nah, ain itu. Jangan khasyiah ya. Khasyiah. Ain. Sudah bagus baru pakai lagu. Sa Abe absar absaruha abe absar absaruha khashi'ah khashi'ah ayat 10 Yaquluna a lamar lamar duduna fil gitu fil eh, jangan pi fil kenapa tuh jadi pendek karena matobinya ketemu di dalam ya fil fil hafiro. saya katakan yang pertama ini nggak benar ya ini untuk orang yang belajar terlambat kayak kita ini gitu karena susah kalau kalau nggak diginiin gitu ya. E, loncatan-loncatannya susah. Nah, maka latihannya ya yaquluna yaquluna ah, inna lamar lamar duduna fil fil hafirah fil hafirah. Salah itu mah. Ya, halusin. Sekarang sambungin dulu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Fil hafirah. Fil hafirah. Pertama, kedua belum benar. Ketiganya kan kita sudah kenal hurufnya. Sudah bisa nyamber-nyamber nyambungnya. Baru hentakannya nggak boleh ada lagi. Nyuri nafasnya nggak boleh lagi. Haram hukumnya nggak boleh nyuri nafas di tengah. Gitu ya. Nih. luna inna لمردودون في hafirah. Ada gak hentakannya? Gak ada kan? Tuh, itu. Elko, elko lu, elko, elko lu, elko lu na e inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kun izaman nakhirah. Nakhirah. Ya, Memang ngaji harus begitu. Harus. Untuk ibu dan bapak yang belajarnya terlambat. tapi Untuk anak-anak mah nggak usah diajarin kayak gini. Itu. Kalau yang jantungan gimana? Enggak lah ya, insya Allah. <laughs> Kan e, dikasih tahu dulu. Baru sambungin. Aiza kunna izaman nakhirah. Aiza kunna iraman nakhira. Itu. Ketiganya, sudah tidak boleh ada hentakan. Sudah tidak boleh diputus-putus. Aiza, aiza, aiza kun, aiza kunna izaman nakhirah. Aiza, aiza kun, aiza kunna فإذا كنا عظاما نخرة عظاما نخرة قالوا تلك إذا tilka izang kenapa izang tanwin ketemu kaf ifa Tilka izan. Ditahan. Tilka izan. Karatun khasirah Gabungin tanpa lagu. Kalu. Kalu. Tilka izan. Karatun khasirah. Khasirah. Ketiganya nggak boleh hentak lagi. nggak boleh diputus lagi digabung disertai lagu. kalu kalu kalu tilka ida ida ida karatun karatun khasira Kalu kalu kalu تلك إذا كرة خاسرة 16 dulu ya eh 12 dulu Besok kita teruskan lagi 13-nya. Waktunya habis. Habis deh gitu ya. Kayla. <laughs> ini insyaallah kita teruskan besok. Jangan lupa hari ini nanti di taklim juga di Depok di rumah yatim masih belajar begini ya. E, kata orang enak belajarnya begini ya. kan kita mah terlambat gitu ya. Jadi uh, target saya memang pengajian ini sementara untuk menengah ke bawah dulu, menengah ke atasnya nanti ya. Terjemah perkata, tafsir, bahasa Arab, nah itu udah mulai sulit. Kadang-kadang orang kalau dikasih enteng suka nganggap enteng, dikasih susah ngeluh. Ya itu manusia, sifat manusia. Eh, kalau insana halua Manusia diciptakan keluh kesah. Dia juga susah dia marah-marah kesal. Jika dapat kesenangan dia lupa diri. Illal musallin kecuali orang yang suka salat, yang salatnya konsisten, kontinu, daiman. <laughs> ya. Ibu dan bapak ada saran dan kritik jangan sungkan disampaikan ya. Silahkan ke 0812 8287881 0812 8287881 Untuk Murotal hari Sabtu Surah Al-A'raf ayat 85 sampai 130 dipersiapkan ya. Surah Al-A'raf ayat 85 sampai 130. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. tahun siapakah? Hari ini hari Jemua, hari ke-23 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Jum'at pagi Udaranya sejuk-sejuk saja Kita kembali berjumpa dan perkenankan Pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia Untuk Anda yang berulang tahun Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami Di 859 047 saya ulang sekali lagi, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785. Belum ada telepon yang masuk dan sekarang sudah terdengar deringan. Halo, selamat pagi Radio Kayu Yo, selamat pagi dari siapa nih? Dari Wawan di Kalimalang. Wawan di mana? Kalimalang. Kalimalang ya. Ada yang ulang tahun, Wan? Buat supaya ulang tahun. Iya, yang kemarin ketinggalan. Yang ketinggalan, iya. Susah masuknya. Nah ini gampang. <laughs> Hah? Tanggal 16 kemarin tuh. Oh, tanggal 16 kemarin. Ya, silakan deh siapa yang ulang tahun silakan kalau ada. Sekarang nggak ada oh, tanggal 16. 16 okay. kemarin tuh hmm. si Putri. Mm -mm. Puput. Mm -mm. Ulang tahun ke-20. an ya. Baik deh. Nah, deh. Terus ada request lagu nggak nih? Iya, minta request lagu yuk. Dari Rosa Fitpasia. Rosa? Fitring Pasia yang berlanjut cinta. Terlanjut cinta? Iya. Oke, nanti diputarkan ya. Ya, makasih Om. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 859 lima atau lewat uh, pesan pendek atau fax eh, atau fax atau SMS di 0219121313 Sekali lagi 0219121313 Telepon sudah masuk lagi. Selamat pagi. Halo. I, Yo, siapa nih? Pagi Ibu Selamat Yanti. pagi. Ibu Yanti yang di mana nih? Di Pondok Pinang. Pondok Pinang. Keluarga sehat semua Ibu Yanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Eh, ada yeah. yang iya. ada yang ulang tahun ini ceritanya. Eh, anak saya ulang tahun nih. Hmm, siapa yang namanya? Dian Fahri. Dian Fahri ulang tahun keberapa Dian, Dian ini? Ke-12. Oh. 12. Oh, kelas berapa sekolahnya sudah? Kelas 6. Kelas 6, mudah-mudahan rajin belajar untuk naik ke SMP nanti ya. Amin. Amin. Iya. Mohon doanya ya Om ya. Iya, silakan ucapannya ya Bu Yanti. Ya, iya iya. <laughs> ini Om, hmm. minta lagu katanya. Nah, ucapannya gimana buat Ananda Dian Oh, ucapannya ya, hmm. ya semoga panjang umur. Hmm. Uh, biar nggak bandel lagi om. Nggak bandel lagi. <laughs> <laughs> ya nggak bandel nih suka main dulu nih pas mau ujian nih. Ah, uh. Uh, tapi sering main. Iya, tapi belajarnya mudah-mudahan makin rajin deh gitu ya. Amin. Amin. Ya sholatnya rajin ya om ya. Mm -mm, mm iya Bu Yanti. Iya. Ada request, ya, om ya. Uh, request lagunya apa nih? Minta lagu goyang duyu katanya om. Goyang duyu. Iya. Oke okay, deh nanti diputar. Mau sekolah nih mau goyang dulu katanya. Oke. <laughs> Oke deh nanti diputar ya Bu iya, ya. ya. Om ya. Iya Ibu. Ya nah, makasih. Yuk. Ya, iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Siapa yang akan masuk sekarang terdengar jaringan lagi kami angkat. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Askia. Askia, di mana Mbak Askia ini? Di Bukit Duri. Bukit Duri ya. Putaran atau tanjakan ini Bukit Durinya nih? Putaran. Eh? Putaran. Putaran ya. Yang ulang tahun siapa nih Mbak Askia? Uh, namanya Gilang. Gilang. Yeah. Ulang tahun berapa nih Gilang? 17. 17. Oke, silakan ucapannya. Ucapannya selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga panjang umur. Yo. Makin dewasa. Mm -hmm terus uh, murah rezeki, hmm. yang soleh deh. mm -mm, amin. Udah gitu aja. Eh. Iya. iya lagunya boleh gak? Apa lagunya nih? Goyang duyu Uh, eh, ini apa? Apa? Uh, apa? Ya? Apa kepompong? Glora Asmara. <laughs> Glora Asmara. Oke. Okay. Iya, uh, iya, iya, iya, Glora Asmara ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami coba untuk pesan pendek yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk pesan pendek. Mana ini? Ah, ini dia. Eh, Rahmat di Kampung Makassar mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nindi. Teman eh, ya, teman ya katanya nih. Eh, apa semoga panjang umur dan sukses selalu ya lagunya dari Nin, Nindi oh, Nindi cinta cuma satu katanya ya oke kita putarkan lagu dulu sekarang suka karena sesuatu Jika kau mencari cara untuk obati dirimu Marilah kawanku, marilah bersamaku Biarkanlah laguku coba menghibur dirimu Cobalah dicoba, namanya goyang acak Goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak Jangan ditolak, ikutlah bergerak Tunggu musiknya, tunggu musiknya tiru dirimu Lupakan sedihmu, sakit hatimu Jangan siksa dirimu, tersenyumlah masa kamu udah saya naik gede saya dadi iya. opong nduk lucu banget sih anak mir <laughs> eh udah LIL ke posyandu belum LIL apa itu nih LIL 5 imunisasi dasar lengkap buat bayi kita yang umurnya di bawah setahun oh. supaya kagak gampang kena penyakit berbahaya oh. oh, oh. Nyok ke posyandu yuk yuk yuk benar ibu-ibu 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting untuk bayi usia di bawah 1 tahun. Hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak tidak boleh ada yang terlewat. Apa ah, kan gua kate? Eh, Imunisasi penting buat kesehatan sama masa depan anak kita. Vaksinnya gratis. Ingat, LIL, 5 imunisasi dasar lengkap. Informasinya ada di buku KIA. Sayang, tak imunisasi dasar lengkap itu penting. Pesan iki dipersembahkan oleh Departemen Kesehatan didukung MCC dan USF. Indonesia adalah negara hukum. Namun sangat disayangkan, sangat banyak masyarakat kita yang masih awam terhadap hukum. Masalah-masalah hukum yang sering terjadi seperti pemalsuan surat sebagai akte otentik, hubungan hukum anak yang ibunya menikah di bawah tangan, hak-hak istri yang diceraikan, ketentuan mewakafkan tanah, perempuan sebagai ahli waris, atau dapatkah hibah ditarik kembali, dan berbagai masalah hukum lainnya. Kemana kita akan bertanya? Hanya di FM 97,9 Radio Kayman Setiap hari Sabtu, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 11 para pakar hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga beserta Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia siap menjawab pertanyaan Anda. FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio sekarang pukul 6 lebih 12 setengah menit. Acara ulang tahun dilanjutkan. Telepon sudah kami buka di 859-047-85. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Iya. Yo, dari siapa ini Ibu? Dari Ibu Rosi. Ibu Rosi di mana ya? Di Jati Bening. Jati Bening. E, eh, gimana kabarnya keluarga di Jati Bening Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya. Ada yang ulang tahun ini Ibu? Ada. Ya, boleh tahu namanya Ibu? Eh, Bapak Rohman. Siapa? Bapak Rohman. Pak Rohman. Iya. Ulang tahun keberapa Bapak Rohman? Ulang tahun yang ke-47. 47 sehat Bapak Rohman ya? Iya. Alhamdulillah. Uh -uh. Silakan ucapannya Ibu. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga selamat mm -hmm. di mm-hmm. pelayarannya. Oh, di pelayaran ya dinasnya ya? Iya. Iya. Terima kasih. Iya, kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk Pak Rahman ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik, karirnya menanjak dan keluarganya keluarga yang selalu harmonis ya. Amin. Amin. Udah gitu aja? Iya, Bu. Ah, iya, oke terima kasih ya Ibu ya. Ya, Ibu Rosi di Jati Bening untuk Pak Rahman. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Silakan di 859-047-85. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Eh, sembilan dua lima empat Nom eh, tujuh delapan tadi yang telepon saya angkat diam saja. Oke, masuk sekarang penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Fatur. Fatur. Pondok Gede. Uh, Fatur di mana nih? Di Pondok Gede. Pondok Gede ya. Uh, iya. ada ada yang ulang tahun Fatur? Ada nih kebetulan teman saya satu ini di kantor. Hmm untuk Mbak Filia. Mbak Filia. Uh, uh, selamat ulang tahun yang ke-28 ya. Iya, iya, iya. Semoga sehat selalu. Hmm. Sukses, diberkati rezeki yang banyak. Amin. Uh, uh, dan sehat selalu lah pokoknya. Hmm, amin. Uh, uh. Minta lagu ya? Boleh, boleh, boleh. Uh, merindukanmu ya. Siapa tuh? Siapa yang? Eh? Merindukanmu ya? Ya. Oke deh. Terima kasih banyak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon berikutnya. Siapa lagi akan masuk setelah faktur dari Pondok Gede tadi untuk Mbak Filia. Sekarang terdengar teringan berikutnya. Selamat pagi. Halo. Halo. Iya, selamat pagi Pak. Pagi. Iya, dari Bapak siapa nih kalau boleh tahu? Yoyo. Eh? Yoyo. Pak Yoyo. Pak Yoyo di mana Pak? di Perum Jaya. Di mana Perum Jaya mana tuh? Dekat Tol Tengah. Uh -uh. Ada yang ulang tahun Pak, silakan. Enggak. Jadi mau ucapin apa Bapak? Yang semua aja Semuanya Semua aja yang ulang tahun gitu ya Pak ya? Iya. Uh, uh, iya deh Pak. Request lagu. Apa lagunya Bapak? Yang 12. Yang mana Bapak? Hotline. Hah? Saat terakhir. Saat terakhir. Oke. Okay. Ya. Udah gitu aja ya? Udah. Oke, okay, terima kasih Bapak. Betul. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sekarang kami beranjak ke pesan pendek yang sudah masuk ini dari Rangga di Cakung mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik namanya Firman ulang tahunnya ke-8. Semoga jadi anak yang pintar dan salah ya. Lagunya Dong Om SD 12 aja. Kemudian berikutnya ini dari Rahmat di Kampung Makassar mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nindi. Oh, tadi kalau tidak salah sudah ini ya. Uh, Oke, okay. terima kasih dua kali. Yadi di Cipinang mengucapkan selamat ulang tahun buat adiknya bernama Sheila. Ulang tahunnya ke-15 ucapannya semoga panjang umur sehat selalu menjadi anak soleha. Lagunya Derby Gelora Asmara. Berikut adalah Cilai di Manggarai ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan untuk yang apa nih yang kucinta ulang tahunnya ke-24 di Bogor ya semoga panjang umur serta cepat dapat jodoh lagunya ST12 oke dilanjutkan lagi sekarang Bobby mengucapkan selamat ulang tahun buat Unel di uh, Kap apa Lapten Pancoran alumni SMK 28 Oktober ucapannya semoga panjang umur dan enteng jodohnya. Diteruskan lagi sekarang Rizka di Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun buat ibunya yang berulang tahun yang berulang tahun ke-39. Ucapannya semoga panjang umur dan minta lagunya Loni yang eh, judulnya Hayalku. Diteruskan lagi sekarang Ferry di Duren Sawit eh, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Cumi yang ada di Bogor ucapannya biar tambah endut aja ya. Selamat berbahagia dan selamat ulang tahun lagunya Kotak. Masih cinta katanya. Oke kita nikmati lagu dulu para pendengar.